alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para para keluarga beliau, para pengikut beliau dan para sahabat beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di <clears throat> bab 24 halaman 232. Hadis nomor 137 yaitu babu majaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang datang dalam menyebutkan sifat makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis yang berkaitan dengan cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Aqadal musannifu rahimahullahu hadhi tarjamah li bayani tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi tanawulit ta'am wa kayfiyati julusihi idza arada an yatanawalahu wa ghairu dzalika minal adabil ma'thurah yang artinya penulis membuat bab ini untuk menjelaskan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan juga bagaimana cara duduk beliau ketika makan ya. ketika hendak makan dan adab-adab lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut atau berkaitan dengan makan ya. Jadi hadis-hadis yang akan datang tentang bagaimana cara makannya Nabi, cara duduknya beliau dan adab-adab yang berkaitan tentang makan ya. Kita baca hadis yang pertama nomor 137 Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdiyin an Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an Ibn Lika'b bin Malik an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalatan qala Abu Isa wa rawa ghairu Muhammad bin Bashar hadzal hadits qala yal'aqu asabi'ahu salasa Imam Tirmizi berkata Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami dia mengatakan Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami dari Sufyan Nah, Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah kah Sufyan Ats-Tsauri kah? Maka jawabannya Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan Ats-Tsauri punya murid namanya Abdurrahman bin Mahdi. Sedangkan Sufyan bin Uyainah tidak punya murid namanya Abdurrahman bin Mahdi. Di sini yang mengambil hadis ini dari Sufyan adalah Abdurrahman bin Mahdi, ya, salah seorang imam dan beliau berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri, tidak berguru kepada Sufyan bin Uyainah. Jadi di sini Sufyan Ats-Tsauri. Dari Sa'ad bin Ibrahim, dari salah seorang anak Ka'ab bin Malik. Anak Ka'ab bin Malik ini ya. Jadi Ka'ab salah seorang sahabat, anaknya seorang tabi'in. Namanya ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Abdurrahman. Anak Ka'ab bin Malik ya. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah dan ada yang mengatakan namanya Abdurrahman. Dari abahnya maksudnya adalah dari Ka'ab. Abahnya salah seorang sahabat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilati tiga jari beliau setelah selesai makan. Nah, di sini diterjemahkan bahwasanya Nabi menjeliati tiga jari beliau. Ini kurang tepat. Ya. Ini terjemahnya kurang tepat. Yang benarnya adalah bahwa Nabi menjilati jari-jarinya tiga kali. Bukan tiga jari, tetapi menjilati jari-jari beliau tiga kali. Bukan menjilati tiga jari, beda ya. Menjilati tiga jari dan menjelati jari-jari tiga kali beda enggak? Beda. Ini riwayat yang pertama yang Imam Tirmidzi bawakan. Kemudian riwayat yang kedua, kata Abu Isa, Abu Isa di sini siapa? Imam Tirmidzi. Selain Muhammad bin Bashar meriwayatkan hadis ini, rawi yang lain selain Muhammad bin Bashar, guru beliau Muhammad bin Bashar, guru dari Imam Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yal'aqu ahus salas. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjilati ketiga jari beliau. Beda enggak ada riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua? Maka jawabannya beda. Riwayat yang pertama mengatakan dari riwayat guru beliau Muhammad bin Bashar itu Nabi menjilati jari-jari beliau tiga kali. Kata Imam Termedi, selain Muhammad bin Bashar meriwayatkan hadis ini, Nabi menjilati tiga jari beliau bukan jari-jari beliau dijilati tiga kali. Nanti jelaskan lagi penjelasannya. Kemudian perkataan Kaab bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjilati jari-jari beliau tiga kali, demikianlah riwayat ini disebutkan. Sedangkan riwayat lainnya dengan redaksi menjilati ketiga jari beli beliau. Karena kalau kita ikut penterjemah dari buku ini, tidak ada bedanya antara riwayat pertama dan riwayat yang yang kedua. Ya ada Pak, yang punya buku coba pian perhatikan. Seandainya kita ikuti terjemahan dari buku ini, maka tidak ada bedanya antara riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua. Padahal dalam bahasa Arab arti karena arti dari yal aku asabiahu salasan, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelati jari-jarinya tiga kali. Sama kayak misalnya eh, Romaitu Romaitu al-baita bil hajari salasan. Jadi ulang Romaitu al-baita bil hajari salasan. Artinya apa? Saya melempar rumah dengan batu tiga kali. Salasan tiga k kali. Ya. Jadi intinya adalah antara riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua itu berbe berbeda. Riwayat yang pertama maknanya adalah menjilati jari-jari beliau tiga kali. Riwayat yang kedua yaitu Nabi menjilati tiga jari beliau yaitu ibham, apa ini? Ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Kenapa? Karena jenis makanan yang Nabi pakai itu apa namanya? beku bukan cair sehingga kalau mengambilnya cuma tiga jari. Ketika masih menempel makanan tersebut sisa makanannya maka Nabi jilati semuanya. Yang tiga jari ini saja. Beda kalau kita makan nah, makan nasi. Karena kalau oh, tiga buting pian luput harus maka semuanya. Ketika semuanya, maka ada sisa-sisa makanan di kelingkingkah atau di jari maniskah, maka dijilati. Nanti ada kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjilati atau bahkan memerintahkan agar menjilat-jilati sisa makanan yang ada di jari. Nanti dijelaskan. Jadi di penjelasan pertama Imam Tirmidzi ingin menjelaskan dua riwayat yang berbeda, ya, yang berbeda. Riwayat yang kedua menjilati ketiga jari beliau. Redaksi kedua inilah yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, yaitu riwayat Imam Muslim. Sedangkan riwayat yang pertama syadz. Nah, karena maknanya adalah Nabi menjilati jari-jarinya tiga kali, bukan sama maknanya tidak, ya. dalam kurung rancu. Padahal makna syad bukan rancu. Kalau rancu ini secara bahasa, Pak. Jadi kalau syad itu menurut istilah mustalahul hadis yaitu maksudnya adalah huwallazi khalafa rawihi thiqah aw as-saduq riwayat man huwa aula minhu hifdzan aw adadan wa lam yakudil jam'u bainahuma. Jadi yang dinamakan syad riwayat syad itu adalah riwayat yang rawi yang thiqah atau saduq sodok ini di bawah thiqah ya, tetapi masih bisa diambil hadisnya karena dia masih derajat hasan. Yang dia meleb, riwayatnya menyalahi rawi yang lebih thiqah dari dia. Jadi ada thiqah, ada yang lebih thiqah. Tatkala rawi yang thiqah ini menyalahi rawi yang lebih thiqah dari dia, maka hadis dia adalah syadz. Atau rawi yang sodok di bawah thiqah menyalahi rawi yang lebih thiqah dari dia, maka juga hadis yang soduk tadi adalah syad. Jadi intinya adalah hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sendiri dari Muhammad bin Bashar adalah hadisnya syad. Syad karena maknanya menyelisih hadis yang lebih soh, sahih. Syadnya kenapa? Dari sisi apa? Dari segi matannya. Matannya berbeda, yaitu Nabi menjelati jari-jarinya tiga kali. Ini syad. Sedangkan yang lebih sahih dari sahabat yang sama Ka'ab bin Malik bahwasanya bukan Nabi menjelati tiga apa jari-jarinya tiga kali kada, tetapi Nabi menjelati tiga jarinya. Tiga jarinya, bukan jari-jarinya tiga kali. Ya. Riwayat yang kedua yang sahih ini terdapat di Sahih Muslim. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Hadis ini menjelaskan dua adab di antara adab-adab ketika makan. Sangat banyak adab makan ya. Dulu kan pian pernah menghitung dengan Ustaz Hairullah sekitar ada 10 ya adab makan. Tambah ini lagi ya, sangat banyak. Adab makan yang pertama adalah satu makan dengan tiga jari. Tapi ulun katakan seandainya makan tersebut bendanya adalah beku, jamit apa namanya beku itu? Bukan cair ya kayak roti, kayak wadai, cukup dengan tiga, tiga jari. Makan dengan tiga jari. Ketiga jari ini tidak ditentukan entah apa tidak ditentukan, tetapi sudah maklum. Maksudnya adalah dapat dipahami dengan mudah. Maksud dari tiga jari itu adalah ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Namun kita mengibit wadai pasti dengan tiga jari ini ya. Ini adalah salah satu adab makan yang disunahkan. Kalau dia beku, kalau dia bukan cair maka dengan tiga jari. Sebagian pensyarah hadis menjelaskan bahwa makan dengan tiga jari adalah untuk makan makanan yang bisa dipegang. Mun bakso kalau kau dijapai, kalau kau pang tiga buting ya. Ini kalau dia bisa dipegang, maka dengan tiga jari di mana orang makan memungkinkan memegangnya dengan tiga jari. Benda padat. Adapun jika makanan yang dimakan sifatnya menyebar, cair, kayak madu, ya, kayak apa ya. Maka tidak mengapa orang yang memakannya menggunakan keempat jarinya atau kelima jarinya jika itu diperlukan. Seperti nah, nasi. Itu menyebar kalau tiga jari kemana-mana inya semua jari, maka dengan semua semua jari. Jadi tergantung maka makanannya ya. Itu adab yang pertama. Jadi di sini adab menggunakan jari sendiri ya, bukan dengan alat ya. Bukan dengan alat. Bahkan sebagian ulama salafus saleh ya, mereka tidak suka makan dengan alat ya, <laughs> entah sendok atau garpu dan yang lainnya. Tetapi bukan haram enggak ya, boleh saja, tetapi lebih utamanya dengan jari sendi sendiri. Yang kedua, adab yang kedua, menjilati jari-jari setelah benar-benar selesai makan. Jadi yang disunahkan menjilati jari itu setelah selesai makan, bukan di tengah-tengah makan. Kenapa tidak disunahkan menjilati jari di tengah-tengah makan? Karena tindakan ini bisa membuat orang yang makan bersamanya merasa jijik atau terganggu. Jadi menjelati makanan itu setelah selesai. Habis ya. Jadi baru di dijilati, bukan di tengah-tengah makanan ya. Karena kalau di tengah maka amuninya sendiri kada apa-apa, kada ada orang ya, silahkan aja pian. Tetapi kalau misalnya di hadapan orang banyak, maka jangan menjelati di tengah-tengah makan. Ketika dijelati di tengah makan, kadang menempel liur ya. Kemudian dimakan di, dimakan lagi. Orang melihatnya akan menjadi menjadi kada nyaman. Maka menjilati ini di, di akhir makan. Ya. Karena untuk menghabiskan sisa-sisa makanan. Ya. Itu fungsinya, bukan di tengah makan. Hikmah dari hal tersebut menjilati sisa makanan di akhir makan adalah mencari-cari keberkahan dari makanannya. Tugasnya, tujuannya adalah untuk mencari keberkahan di dalam makanan tersebut, makanya dijilati. Hal ini berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim juga dari sahabat An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha qala wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal yakulha wala yad'ha lisyaitan wa amarna an naslutal qas'ata qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan suatu makanan, beliau menjilati ketiga jarinya, bukan menjilati jari-jari beliau tiga kali. Kemudian beliau bersabda, "Jika makanan salah seorang di antara kalian jatuh, makanannya gugur, maka hendaknya ia bersihkan kotoran yang menempel darinya." Ini termasuk petunjuk Nabi ya. Amun makanan tadi gugur, kalau kena kotor dan masih bisa dibersihkan maka diambil kemudian di, dimakan dan memakannya. Iya. Jangan dia biarkan untuk syaitan. Jadi makanan yang tidak dimakan, yang gugur-gugur tadi, seandainya masih bisa dibersihkan maka kita makan. Seandainya tidak dibersihkan maka untuk syaitan. Tadi ada ulun membawakan, nah, eh, tutung akan dulu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk melap piring, maksudnya mengambil sisa-sisa makanan dengan tangan kanan setelah makan. Jadi yang gugur diambil, kalau bisa memungkinkan, amun iwak haruan, tapi gugurnya ke got, karena mungkin bang diambil, ya kan sudah bercampur rasanya. Ini bendanya seandainya dia jatuh kena kotoran masih bisa dihilang, kayak wadai jatuh ke bawah, maka kotorannya yang kita kita buangi saja. Kemudian makanannya kita ma makan. Ya. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana berkah makanan itu berada. Jadi jangan sampai ketika makanan yang kita makan itu berkahnya itulah yang kita tinggal. Sampai-sampai keberkahan tersebut ada di makanan yang terjatuh. Makanya Nabi kalau apa kalau makanan terjatuh dan ada yang menempel kotor dan bisa dibuangi maka di, dimakan. Mungkin di situ terletak keberkahan dari makanan ter, tersebut. Intinya adalah kita mencari keberkahan dari makanan tersebut. Baik makanan yang di piring di jari ataupun yang terjatuh ya. Nah, kan di sini Rasulullah SAW alaihi mengatakan, jangan dia biarkan untuk syaitan makanan yang tidak dimakan karena jatuh tadi atau di sisa makanan tadi. Nah, terdapat pembahasan yang sedikit melebar ya. Yang disebutkan di Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi yang ditulis oleh uh, Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri. Beliau menukil perkataan seorang ulama yang bernama At-Turbushti. Beliau mengatakan, "Innama sarata rukuha syaiton." Hanya saja meninggalkan makanan yang terjatuh dan tidak dimakan, itu berarti dia meninggalkan untuk syai syaitan. Li'anna fihi idu'ata nikmatillah wal istihqara biha min ghairi ma ba'sin. Karena meninggalkan makanan yang terjatuh dan tidak dimakan itu adalah menunjukkan menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan makanan tersebut tanpa ada sebab. Alasannya adalah Kenapa itu dibiar Jadi kalau kita tidak makan makanan yang tertinggal tadi itu adalah untuk syaitan. Kenapa untuk syaitan? Karena kita sudah menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan suka kita menyia-nyiakan har harta. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat tabdzir, membuang-buang harta adalah temannya syaitan. Karena dia suka kita membuang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasannya adalah dikarenakan di situ terdapat menyia-nyiakan nikmat Allah dan penghinaan terhadap nikmat Allah tadi karena dia tidak membiarkan makanan tersebut dimakan. Summa innahu min akhlaqil mutakabbirin. Jadi kalau makanan itu tergugur, kada dimakan padahal masih pantas untuk dimakan, itu juga termasuk akhlaknya orang-orang takabbur sifat orang-orang yang takabur kadahakun makan yang apa namanya? makan yang terjatuh tadi. Dulu ulun pernah Pak eh, di di Madinah, Pak. Makan makanan. Jadi kalau makan di sana itu kita minta seperempat rubuk kan, seperempat ayam. Itu ayamnya ganal, nasinya juga banyak. Dan ulun makan berdua. Kalau orang Arab itu kebiasaannya sendiri aja kayak itu. Jadi nampannya cukup besar. Kemudian kami makan berdua. Kawan ulun sudah selesai, ulun tertinggal seorang, Ulun-ulun langisi berataan. Kemudian ketika ulun melangisi makanan tadi, ada orang menagur, ulun kada ingat apakah orang Arab kah atau orang IPB India, Bangladesh, Pakistan, ulun kada ingat. Pinanya orang Arab pang. Arabnya kada tahu apakah Saudi, Yaman. Arab tuh banyak lah, ada Saudi, Yaman, Mesir ya. Setelah ulun melangisi makanan tadi, di tapaknya ulun makan di sini jar, jangan makan besi jar. Dikiranya ulun makan besi melangisi itu. <laughs> Padahal kan kita ya melangisi ya. Jadi dia oh ya makan laun aku jar, jangan makan besi ya. Dikiranya ulun melangisi itu ya itu kan ungkapan apa namanya ya? E, semacam menghinakan kayak kita melangisi kayak kelaparan bandar kayak itu nah. Kita langisi kan. Kemudian tarik sama dia, ayo makan sama sini makan masih banyak punya dia masih banyak. La takul hadit kata ulun masih ingat. La takulil hadit, jangan makan besi ya. Padahal kan kita malah melangisi. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya adalah bahwasanya makanan-makanan yang entah terbuang di atas maka eh, di atas piringkah atau di bawahkah kalau kita tidak makan itu sama dengan menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Tanpa ada sebab ya. Kalau ada sebab kan beda. Contoh ulun makan, makan misalnya di tengah makan tersangkang ya, otomatis kan kada kawa lagi apa namanya? menerusakan itu kan beda ya. Tersangkang misalnya kemudian uh, sakit dan macam macam ya maka kada bisa diteruskan. Nah, terus lagi Wal mani dari perkataan yang ulama yang sama Turbushti wal mani antana wulitil kalukmah fil ghalib huwal kibru wa kamin min amli syaitan. Nah, kata beliau dan yang menghalangi dari mengambil makanan suapan yang terjatuh tadi kebiasaannya adalah huwal kibru karena sombong hakun mengambil makanan tadi. Wa kamin min amli syaitan sedangkan sombong adalah gawian syaitan. Intaha selesai. Kemudian Imam Nawawi juga berkata, fil hadithi istihbabu aklil lukmah as-saqitah ba'da masyi adzan yusibuha. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya memakan suapan yang terjatuh setelah dibersihkan kotoran yang menimpa dia. Jadi kalau misalnya wadai gugur, maka kita disunahkan untuk makan setelah kotorannya di, dibuang. Hada idalam toko taqa ala maudi najis. Nah, ini makanannya kalau tidak terjatuh ke tempat nah, najis ya. Kalau gugur maka jangan di, dimakan. Fa in waqa'at ala maudi najisin jasad. Kalau dia jatuh ke tempat najis maka akan menjadi najis dan harus dicuci jika mungkin. Nah, beliau juga mengatakan seandainya masuk ke tempat najis jika memungkinkan maka di dibasuh kayak gulaan ya, gugur ke tempat najis masih bisa nggak dibasuh? Masih bisa. Ya, gulaan yang berbungkus misalnya atau gulaan yang apa? Eh, yang kering ya, masih bi, bisa untuk di, dicuci. Fa in at'amaha hayawanan wala yatrukuha lisyaiton. Nah, jika tidak memungkinkan juga untuk dimakan ya, maka dia kasih ke bina ke binatang dikasihkan ke binatang ya. Dan jangan dia tinggalkan untuk syaitan. Intinya adalah jangan sampai makanan yang terjatuh dan kita tidak bisa untuk memakan karena jatuh ke tempat najis misalnya, contoh ayam gugur ke ke tempat najis ya. Tidak mungkin untuk kita makan, maka kasihkan ke ke binatang, ke kucing kah. Kenapa? Agar jangan kita biarkan untuk syaitan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk untuk binatang. Jadi hadis ini adalah larangan untuk tabdzir, jangan membuat sia-sia dalam dalam makanan. Kita baca penjelasan dari Syabdul Razak. Di akhir hadis kan Rasul mengatakan kalian tidak tahu di mana keberkahan itu berada. Maksudnya bahwa berkah atau sebagian berkah bisa jadi berada pada makanan yang menempel di tangan atau sisa makanan yang masih ada di piring. Jadi keberkahan itu mungkin ada di makanan yang kita makan, yang di piring atau yang terjatuh. Berkah makanan mencakup beberapa hal atau beberapa masalah. Jadi kan Nabi mengatakan akan uh, kalian tidak tahu di mana keberkahan makanan itu ada. Apa yang dimaksud dengan keberkahan makanan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara umum, ya, tidak menyebutkan bentuk keberkahan tersebut. Nah, diantaranya maksudnya makna keberkahan tadi yang dijelaskan ditafsirkan oleh para ulama, satu adalah memberikan makanan pada badan. Keberkahan makanan adalah kita memakan untuk tubuh kita sen sendiri itu satu. Yang kedua, menyelamatkan badan dari bahaya makanan. Juga ini termasuk keberkahan dari makanan tersebut. Jadi makanan yang kita makan tidak membahayakan kita. Itulah letak keberkahan makanan ta tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang kita harapkan makanan tersebut memperkuat badan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan makanan yang kita cari entah yang kita makan yang masih di piring atau yang terjatuh tadi Nabi suruh untuk diambil dibersihkan kemudian kita makan itu adalah untuk mencari keberkahan. Yang keberkahan tadi bisa maknanya adalah untuk makanan untuk tubuh kita sendiri satu. Yang kedua adalah menyelamatkan badan kita dari bahaya makanan ter tersebut. Yang ketiga, memperkuat badan kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menuntut ilmu itu ya, fisiknya kuat ya. Kada penggaringan itu kada ya. Jadi hendak menuntut ilmu garing dulu, sakit kepala, ini kada ya. Fisiknya kuat, fisiknya sehat tatkala menuntut ilmu agama. Ini yang paling kita harapkan. Jadi makanan yang berkah itu adalah makanan yang bisa membuat kita kuat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca lagi Imam An-Nawawi yang bernama Yahya bin Sharaf rahimallahu taala dalam rangka menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata Nabi sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana berkah makanan itu berada dia berkata dia di sini siapa Imam Nawawi Maknanya wallahu a'lam kata Imam Nawawi bahwa makanan yang disediakan oleh seseorang, makanan yang disiapkan oleh seseorang, makanan tersebut memiliki ber berkah. Jadi intinya adalah setiap makanan yang kita akan makan itu memiliki ber berkah. Tinggal kita kada tahu di mana makanan tersebut ada keberkahannya. Akan tetapi dia tidak mengetahui di mana berkah itu berada. Apakah pada makanan yang sudah dia makan kata tahu jua atau makanan yang menempel pada jari-jarinya makanya disuruh untuk men menjilati atau makanan yang masih tersisa di piring ataukah makanan yang jatuh semua kemungkinan itu ada ya jadi keberkahan kada tentu di mana dia ber, berada makanya Nabi perintahkan untuk memakan sampai yang jatuh pun dima, dimakan hendaknya dia menjaga semuanya dalam kurung memakan semuanya agar berhasil mendapatkan keberkahan ter tersebut ya. Jadi ini termasuk adab makan sekaligus kita mencari keberkahan dalam dalam makan. Kemudian yang berikutnya ini perkataan dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Kata beliau, dan yang sangat disayangkan adalah seseorang makan di meja makan yang bersih dan baru. Contoh ruang makan anyar, mejanya baru bersih pulang. Kemudian dia biarkan saja makanan yang jatuh untuk syaitan. Padahal mejanya masih bah, baru. Tergugur di situ, kada kotor, tetapi dia tinggalkan untuk syaitan. Sedangkan ia sendiri tidak memakannya. Ini sangat disayangkan sekali. Ya, mejanya baru, piringnya baru, gugur di situ makanannya, tapi dia tidak ma makan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika makanan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaknya dia bersihkan kotoran yang menempel darinya dan dan memakannya. Karena Nabi mengatakan, kalau makanan itu jatuh, maka kotorannya dibersihkan kemudian dia makan. Tapi ini makanannya sudah bersih ya, tapi dia tidak ma makan. Bagaimana kiranya dengan makanan yang jatuh tidak terkena kotoran sama sekali. Intinya Syekh Abdul Razak membandingkan antara dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah sangat disayangkan sekali ya, bahwasanya banyak e, sebagian dari orang dia makan di tempat yang bersih. Ketika dia jatuh ke tempat yang bersih meja tadi, dia tidak makan. Padahal Nabi mengatakan kalau jatuh dan terkena kotoran, maka hilangkan kotorannya kemudian mah makan. Tetapi dia masih bersih tetapi tidak di dimakan. Ini sayang seka, sekali kata beliau hafizallah taala. Ya, jadi di hadis yang 137 ini bahwasanya banyak terdapat adab dalam makan. Yang pertama adalah menjilat-jilati jari. Kenapa dijilati jari yang tiga di hadis ini? Karena Nabi makannya dengan tiga jari. Karena makanannya bisa dipegang, bisa dipegang. Kemudian eh, sebabnya dijelati adalah mencari keberkahan dari makanan tersebut. Nah, keberkahan makanan meliputi makanan itu masuk ke dalam tubuh kita itu satu berkah. Yang kedua, makanan tersebut bisa menguatkan fisik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyelamatkan kita dari makan bahaya makanan tersebut. Itu dari keberkahannya. Kemudian makan dengan dengan tangan kanan. Karena Nabi e, perintah Nabi di sini adalah mengambilnya ya dengan tangan dengan tangan kanan ya. Nah, kemudian hadis ini sahih riwayat Imam Muslim yang menjelati ketiga jari beliau, bukan menjelati jari-jari beliau tiga kali itu syad hadisnya. Kemudian yang berikutnya hadis ke 138. Ini maknanya sama dengan sebelumnya. Kita baca. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Al-Hasan ibnu Ali Al-Khallal qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Imam Tirmizi mengatakan Al-Hasan bin Ali Al-Khallal bercerita kepada kami, dia mengatakan Affan bercerita kepada kami, dia mengatakan Hamad bin Salamah bercerita kepada kami dari Thabit Thabit bin Aslam Al-Bunani Al-Bunani ya, salah seorang tabi'in dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika telah memakan suatu makanan maka beliau menjilati ketiga jari-jarinya dan perlu diperhatikan menjilati jari itu di akhir makanan karena kita berusaha menghabiskan sisa ma makanan bukan di tengah makanan Ya silahkan kalau kalian hendak makan di tengah makanan tapi ketika sen sendiri. Kalau di banyak orang maka jangan di tengah makanan. Siapa tahu ada yang jijik ketika melihat kita sisa liur kita kita makan lagi. Ya. Hadis ini memiliki kandungan makna yang sama dengan hadis sebelumnya. Di dalamnya juga dijelaskan dua adab yang sudah dijelaskan di depannya, yaitu makan dengan tiga jari dan menjelati jari-jarinya setelah selesai makan. Hadisnya sama. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya 139. Nah, kita baca. Qala al-Imam Tirmizi, haddatsana al-Husain bin Ali ibn Yazid as-Sudai al-Baghdadi qala haddatsana Ya'qub ibn Ishaq ya'ni al-Hadrami qala haddatsana Syu'bah an Sufyan ats-Tsauri an Ali bin al-Aqmar an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaqian. Imam Tirmizi berkata, Al-Husain bin Ali bin Yazid As-Sudai Al-Baghdadi bercerita kepada kami, dia mengatakan, Ya'qub bin Ishaq yaitu Al-Hadrami. Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami. Karena ada Ya'qub bin Ishaq yang lain, maka harus dibedakan dia orang Hadramaut. Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami. Jadi kadang para ulama ahli hadis itu banyak banyak dan nama-nama mereka sebagian ada yang sama. Maka cara membedakan nama-nama mereka adalah nisbahnya orang mana. Yakub misalnya di sini Ishak Yakub bin Ishak al-Hadrami karena ada nama lain Yakub bin Ishak. Jadi harus disebutkan disandarkan ke tempat asalnya dia berada untuk membedakan dengan rawi yang lain. Dia berkata, Syu'bah bercerita kepada kami, Syu'bah bin Hajjaj, ya. Ini adalah Amirul Mukminin fil hadis. Termasuk gelar dari yang disematkan kepada beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis, Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bercerita kepada kami dari Sufyan ats-Tsauri, dari Ali bin Al-Aqmar, dari sahabat Abu Juhaifah. Abu Juhaifah nama beliau siapa? Wahab bin Abdullah. Ya, Wahab bin Abdullah. Abu Juhaifah. Nama aslinya adalah Wahab bin Abdullah. Dan para sahabat pun banyak masyhur dengan kun kunyah. Bukan nama aslinya, itu sahabat ya. Jadi sebagian sahabat itu masyhur dengan kunyahnya, bukan dengan namanya ya. Mungkin kita banyak yang nggak tahu siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Kita mungkin nggak tahu juga siapa nama Abu Ayyub al ansori atau nama Abu Musa Al-Ash'ari. Itu nama kun kunyah, bukan nama asli. Dia mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun saya," kata Nabi, "maka aku tidak makan sambil bersandar." Ini sama dengan hadis sebelumnya, tetapi hadis ini di sebelumnya masuk di bab bersandarnya nah, Nabi. Jadi termasuk adab adalah makan tidak sambil bersandar. Ya, kita baca penjelasan dari Syaikhul Rozak. Hadis ini sudah disebutkan di depan bab sebelumnya tentang bersandarnya na, Nabi. Dan makna bersandar ketika makan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan duduk dengan posisi tegak untuk makan bagaimanapun cara duduknya tegak, tegap, tetap kokoh ya. Sehingga kalau makan itu lawas. <laughs> Tegap dan kokoh. Ketika seseorang duduk tegak untuk makan, maka sikap ini akan menyebabkannya makan lebih banyak dan semangat. Oh ya sudah kayak ini Jan. Maka makannya dia banyak lagi, lagi semangat ya. Oleh sebab itu, seorang ulama, seorang imam Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka kaum salaf tidak suka makan dengan cara bersandar karena khawatir perutnya akan besar dalam kurung buncit kata Ibrahim an nukhai. Jadi sebagian ulama salafus saleh tidak suka makan sambil bersandar karena takut makan banyak sehingga perutnya ganal. Bukan kada boleh kada, Bang boleh aja. Jadi khawatir akibatnya apa? Serba koler, serba serba malas karena susah menggerakkan badan ya. Ini bersandar ya. Mereka khawatir bersandar. Kadang kita kada bersandar pun makan banyak. <laughs> makan banyak pulang, lawas pulang makannya. <laughs> ya Masya Allah, jadi ulama demikian ya. Kan dulu ulang pernah menyebutkan cerita bagaimana ulama itu mereka apa namanya e, waktu itu sangat sangat berharga untuk beliau. Sampai-sampai makan roti itu dicelupkan dalam banyu kemudian dimakan. Kenapa dicelupkan ke banyu? Karena supaya nyaman di mamah langsung ditaguk. Kalau kalau kering dikunyah lagi, waktu akan akan habis. Subhanallah. Sampai makan pun demikian ya. Jadi sangat berharganya waktu itu. Jadi makan itu kalau gabin tuh wadai yang karing tuh dicelupkan banyu. Ya. Banyu langsung di ditaguk karena sudah tercerna, sudah apa sudah lama lawan banyu tadi. Jadi ulama sangat memperhatikan masalah masalah waktu ya. Sangat berbeda dengan kita. <laughs> Subhanallah. Kita baca terus. Ada juga yang mengartikan bahwa bersandar artinya seseorang makan dengan bersandar miring entah ke kiri atau ke ke kanan. Ada juga yang mengatakan ke kiri atau ke kanan. Ada juga yang mengartikan bahwa maknanya adalah seseorang menekankan tangan kirinya ke tanah atau lantai dan bersandar atau bertelekan padanya sambil makan dengan tangan kanan. Jadi kayak ini ini termasuk gaya duduk yang dilarang ya. Baik ketika sholat atau eh, di luar sholat. Makannya kayak ini. Nah, tapi yuk. kila kah? <laughs> Antum mang di depan. <laughs> di, di kiri. Ya, kayak itu. Jadi di bawah, ya yuk lah. Kayak gini ya, kila? Bukan di sini tapi memang bersandar. Jadi di belakang, tangan kirinya di belakang. Nah, tangan kanan makan. Nah, seperti itu yang ada yang mengatakan seperti itu posisi mah, makan. Tetapi ada larang juga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk dengan cara seperti itu, baik ketika sholat atau di luar sholat. Ya. Kata Nabi al apa jilsatul magdub ya, gaya duduk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Satu sebelah kiri ya dan dia bersandar dan dia bersandar sebelah kiri. Kalau dua boleh, tidak mengapa boleh. Atau sebelah kanan juga yang dilarang adalah sebelah sebelah kiri. Baik ketika sholat atau di luar sholat. Di luar sholat itu uh, penjelasan dari Syekh bin Bas ya. Kata beliau, baik di dalam sholat atau di luar sholat, dua-duanya ter terlarang. Bersandar ke dengan tangan sebelah kiri. Nah, yang duduk seperti itu ya. Itu yang terlarang. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Ma'ad menegaskan bahwa celaan tersebut, makan sambil bersandar berkaitan dengan ketiga cara bersandar. Karena makna bersandar ada pada ketiga cara di atas. Ibnul Qayyim berkata, bersandar ada tiga macam. Satu, bersandar pada sisi tubuh, ke belakang, ke kanan atau ke ke kiri. Kedua, bersila. Nah, bersila juga ketika makan, kata beliau ya. Jadi bersila ketika makan itu sama dengan bersandar. Jadi bersila itu sebagian ulama ada yang mengatakan itu adalah jenis bersandar. Jadi yang pertama tadi apa? Bersandar ya, apa namanya? Bersandar ke ke tubuh, ke belakang atau ke kanan atau ke kiri. Yang kedua bersandar juga termasuk namanya adalah bersila. Yang ketiga bersandar pada salah satu tangannya dan makan dengan tangan satunya lagi. Tangan kiri dia jadikan sandaran kemudian makan sebelah kanan. Ketika ketiga cara bersandar di atas adalah tercela. Kan di sini terlarang ya. Apakah larangannya bentuk haram ataukah mak makruh? Maka jawabannya adalah mak makruh ya. Maka sebaiknya ditinggalkan. Makan sambil bersandar atau bersila atau dengan tangan sebelah kiri kemudian makan dengan tangan tangan kanan. Wallahu a'lam bishawab. Ada berapa hadis lagi? Ada tiga hadis ya. Kita cukupkan saja. Jadi kesimpulannya di hadis ini <clears throat> terdapat banyak adab-adab makan ya. Satu makan dengan tiga jari kalau dia kering, kemudian makan dengan tangan sendiri bukan dengan alat, kemudian menjilat-jilati sisa-sisa makanan ya. Kalau kita makan dengan sendok, maka sendoknya di dijilati atau diambil makanan tadi kalau masih tersisa apa namanya? butiran-butiran nasi maka diambil atau dijilat ya. Itu sama juga hukumnya agar kita mencari keberkahan di sisa-sisa makanan. Kemudian makan e, jangan bersandar. Ibnu Qayyim mengatakan bersandar itu ada tiga macam. Satu tadi menyandarkan tubuh kepada salah satu bagian tempat. Kemudian yang kedua bersila, yang ketiga tangan kiri dijadikan sandaran, tangan kanan makan. Ini adalah posisi-posisi makanan yang yang tercela. Kemudian tercela ulun sebutkan larangan di sini sifatnya adalah makruh bukan ha haram. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat ya. Salah khilaf ulun mohon maaf. Masih ada tiga hadis lagi insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.